Hatim dalam rombongan di waktu safar ilal hajj salah satu di antara rombongan yang mereka adalah termasuk tokohnya orang kayanya dalam keadaan sakit sehingga mereka di perjalanan tidak mendapatkan dokter Hatim al-Asom yang mengobati diobati dengan fatihah fatihah tapi fatihah fatihahnya fatihah Hatim al-Asom bukan fatihahnya kita kita kan membaca Fatihah 100 kali pun tidak sembuh-sembuh. Tapi ini Fatihah tim asam, Fatihah dengan lidah yang tidak pernah mengucapkan kata-kata yang tidak pantas, kata-kata yang kasar, kotor, mencaci maki. Jaga lidah kalian. Mayal fidu min qalin illa ladeh raqib atid. Raqib atid. Ingat raqib atid selalu mencatat apa yang keluar daripada lidah kalian. Satu kalimat, satu kalimat. Dan biasakan untuk berkata dengan kata yang manis, dengan kata yang akhlak, dengan kata yang baik. Jangan suka mencaci maki, jangan suka teriak-teriak, jangan suka apalagi naudzubillah dengan kata-kata yang kotor didengar aja tidak pantas naudzubillah ya nahnu hadalla nuhasab fi kulli kalimah nuhasab fi kulli amal kita akan dihisab nanti di akhirat setiap kalimat akan dimintai tanggung jawab setiap apa yang kita kerjakan akan dimintai tanggung jawab nanti kelak di akhirat wal tanzur nafsun ma qaddamat lihat jadi introspeksi diri lihatnya apa yang telah kalian lakukan untuk akhirat kalian apa kalian sudah tobat apa kalian sudah betul-betul membawa bekal mempersiapkan bekal yang banyak apa kalian sudah siap untuk mendapatkan kebahagiaan di akhirat nanti dengan bekal ibadah yang sekarang kalian lakukan jangan merasa puas kita apalagi seperti kita ini orang-orang yang mungkin maksiat kita lebih banyak daripada ibadah kita ibadah kita pun yang kita lakukan ya ibadah seperti ini sholat tidak khusyuk baca Qurannya juga tidak ngerti baca ke ini pun seperti itulah seadanya ya padahal kita mengharap surga kepada Allah apa dikira surga itu murah nah, inal jannata la sil'atun haliyah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam Surga itu adalah barang dagangan yang mahal. Dan Allah akan menjual surganya kepada seseorang yang mau membelinya. Kita membeli berlian mahal, apa lagi mau beli surga yang terbuat temboknya dari emas, dari berlian, dari perak. Kita mau beli surga ini tidak mampu. Ya, cukup sudah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebelum kita dicabut dan dihilangkan kesempatan untuk beramal ya kita lihat orang-orang yang sudah meninggal dunia mereka berangan-angan untuk kembali lagi ke alam dunia hatta walau wa in kanat li ajli rakaah aw rakaatain tasbiha aw tasbihatain untuk kembali ke dunia mereka mau membayar dunia dan seisinya dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Ghazali menyebutkan satu cerita yaitu Imra'ah Fulana Tuhufiat meninggal dunia kemudian setelah meninggal dunia Ra'aha Abuha fil manam dilihat oleh ayahnya di dalam mimpinya kemudian ditanya oleh ayahnya bagaimana keadaanmu sekarang ini kita kan bertanya-tanya keluarga kita atau yang sudah meninggal kemudian teman kita sendiri pun yang dahulu bersama-sama dengan kita juga sudah meninggal dunia sekarang sudah dikubur di bawah tanah sudah berada bersama mayat-mayat yang lain yang ada di bawah tanah dan jangan kita meng menghayal kita nanti oh masih lama kalau kita jangan ingat bahwasanya kematian tidak harus mati itu tua tidak bukan berarti kalian masih muda oh aman dah banyak sekarang apalagi akhir zaman mautul hujah min alamati sa'ah kasratu mautil hujah termasuk tanda hari kiamat akan banyak orang yang mati mendadak sehat-sehat mati mudah-mudah mati jangan kalian berangan-angan oh nanti masih lama oh masih muda nah ya mereka yang meninggal-meninggal dunia yang mendahului kita padahal mereka muda-muda mereka mungkin juga di bawah kita umurnya dan mereka tidak pernah mungkin sekalipun menyangka menduga mereka meninggal di saat itu tapi ternyata ya takdir Allah mendahului apa yang mereka takuti apa yang mereka lari dari kematian tapi tetap wal innal mauta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulakikum sumaturatuna ila alimil ghaibi wasyahada fa yunabbiukum bima kuntum ta'malun kamu lari dan takut daripada kematian tapi takut kalian lari kalian berusaha kalian untuk panjang umur selama-lamanya kalian hidup di dunia tidak manfaat karena semuanya sudah dicatat kalau sudah waktunya waktunya tinggal nunggu aja panggilan dan tidak panggilan Israel tidak memandang umur tidak memandang orang kalau tuh sakit-sakitan baru mati tidak tidak memandang oh kalau musim <clears throat> kalau mungkin sudah kena stroke baru ini sudah mau mati kalau kita hendak nah. di kuburan juga tidak ada tulisan ini kuburan khusus orang tua tidak ada kan ini khusus orang yang sudah sakit-sakitan tidak mau mudah mau tua mau sakit walau dengan sebab yang bermacam macam mau yang kecelakaan mau yang sebab sakit yang mau mati mendadak apapun sebabnya sesuai nantinya di saatnya pasti tidak akan lewat sedikit pun tidak akan juga kurang dari umur kita persis detiknya pun persis nah, kalau sudah kita yakin dengan seperti itu kenapa kita tidak mikir suatu saat mungkin malam ini mungkin mungkin mungkin kenapa tidak mikir kita ini ya Allah kalau anak sekarang misalnya untuk renungkan masa anak siap dengan ibadah seperti ini masa anak siap ya Allah dengan berusaha yang belum anak bertobat kepada Allah hmm? misalnya sekarang nanti besok pagi sudah dikubur siap nanti berada di kubur dengan gelapnya seperti itu sendirian hatta orang tua ente datang mungkin hanya nyelawat aja baca tahlil di kubur habis itu pulang ditinggal nggak mungkin nemenin ente di kuburan ya, teman ap apalagi temen ente Wah, temani anak ya kalau mati di kuburan nggak bakalan mau meninggal mati sendiri ente di kubur kita ajak melewati kuburan malam hari gelap seperti itu takut Nah kalau kita mati berada di dalamnya malah bukan di kuburan di dalam situ bersama al asakiril mauta sama mayat-mayat yang lain di situ ya siapa yang menemani kita amal kita nggak usah takut kalau kita punya amal yang baik menjadi rodoh min riyadil jannah kalau kita mencari amal yang baik kita akan munaam diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bertemu dengan orang soleh, kita bersemu dengan salah, bisa ketemu dengan orang-orang yang kita cintai daripada keluarga kita atau guru-guru kita atau yang lain-lain. Itu kalau amal saleh, tapi amal baik yang sudah siap. Tapi kalau tidak siap, ya ini ya muskilahnya. Mereka tidak mau atau mereka takut dengan kematian kenapa? Karena mereka tidak siap mereka tidak siap untuk berperbanyak bekal terlebih dahulu tidak siap juga seperti itu. ayo yang sekarang ha, pergi ya tentunya mau siap-siap dulu jangan sekarang itu terus sekarang diajak langsung begini tidak ada janjian tidak ada pemberitahuan ya janjian dulu eh besok pergi ya baru sebelumnya sudah siap-siap ya kita harus diketahui bahwasanya al-maut fujaatan kematian datangnya ya tiba-tiba tidak memberitahu terlebih dahulu. Jadi artinya setiap saat harus kita siap-siap. Dengan apa siap-siapnya? Dengan berbanyak ibadah. Atardha an takuna rafiqa qamin lahum zadu wa anta bi ghairi zadi. Kalian rela kalian nanti pergi bersama manusia semuanya di akhirat. Mereka kalian lihat mereka membawa bekal yang banyak, mereka bawa ibadah yang banyak, kalian kosong daripada ibadah. Na'udzubillah kalau banyak bawa maksiat di saat itu. Nangis, nyesel. Kalau ada kematian di akhirat, kalian akan mati karena nyeselnya. Tapi tidak ada kematian yang kedua. Setelah kita dibangkitkan dari kematian, maka di situ kita akan hidup selama-lamanya. Yang di surga hidup selama-lamanya, yang di neraka pun selama-lamanya hidup disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu atin garib dan setiap masa itu qarib dekat tidak terasa kita lewati